Hanya ini dua jalan ilmu. Ilmu hanya bisa dicapai melalui pendengaran atau penglihatan. Tidak ada jalan yang ketiga. Itu ditegaskan oleh para ulama bahwa ilmu bisa masuk ke dalam seorang manusia melalui pendengarannya dengan apa yang dia dengar melalui penglihatannya dengan apa yang dia lihat membaca bahagian daripada masuknya ilmu melalui penglihatan dan tidak ada jalan yang ketiga oleh karena itu ilmu yang langsung didatangkan ke dalam hati yang dikenal dengan ilmu laduni adalah khurafat yang tidak punya dalil sama sekali. Adapun ayat-ayat yang menjadikan dalil adalah ayat-ayat yang sangat lemah dan ayat itu sendiri membantah keberadaan adanya ilmu laduni yang tidak perlu membaca, tidak perlu melihat, tidak perlu mendengar, langsung dapat dan menjadi orang yang ahli dalam ilmu agama. Baik, sebagaimana biasa, ikhwani wa akhwati fid rahimakumullah. Waktu yang ada setelah salat Isya sampai waktu yang Allah tentukan di dalam takdirnya kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Dan sebagaimana biasa, silahkan kepada ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya melalui kertas dan bagi ikhwan yang ingin bertanya langsung pun dipersilahkan. Pertanyaan pertama yang telah masuk, pemimpin umat muslim seperti apa yang dimaksud dalam tausiah tadi? Apakah pemimpin formal atau pemimpin non formal? pemimpin di dalam agama Islam adalah yang disepakati sebagai pemimpin yang disepakati sebagai pemimpin secara urf keadaan yang ada sepakat seluruh manusia itu adalah pemimpinnya itulah pemimpin dan tidak boleh membuat kepemimpinan kedua selain mereka. Kita tahu di Indonesia pemimpinnya adalah sekarang ini Bapak SBY. Itulah pemimpin yang diketahui oleh kita seluruhnya manusia di, di Indonesia dialah pemimpin. Oleh karena itu kalau ada orang membuat pemimpin yang baru selain itu sehingga kata-kata Bapak pimpinan SBY tidak diikuti, tidak di taati, dia hanya mengikuti ketaatan kepada pemimpin yang dia mau, itu tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh membuat kepemimpinan tandingan. Adapun kepemimpinan wilayah yang dikomandokan oleh kepemimpinan Bapak SBY itu juga merupakan kepemimpinan kepada beliau. Misalnya di bawah koridor Pak SBY ada gubernur dan semacamnya, di bawah Pak Gubernur ada itulah pemimpin sebenarnya. Ya, sehingga di dalam hadis-hadis Nabi mengatakan, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak, walaupun yang memimpin kalian itu seorang seorang budak, secara hukum syariat budak tidak berhak menjadi pemimpin. Budak tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Mana ada budak menjadi pemimpin karena dia adalah milik orang lain. Ini menandakan bahwa kondisi apapun, apabila orang sudah sampai kepada pucuk pimpinan wajib taat dalam kondisi apapun. Selama ketaatan kepadanya tidak berseberangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila dia menyuruh sesuatu yang tidak melanggar syariat, kita wajib taat. Walaupun yang memimpin kita seorang budak. Bahkan di dalam hadis yang lain, budak yang kuntung tangannya. Secara syar'i, dia tidak berhak menjadi pemimpin karena dia budak yang harus menjadi pemimpin itu adalah orang yang merdeka dan secara fisik dia tidak berhak memimpin, dia buntung. Tidak berhak memimpin secara fisik. Gitu. Ini menunjukkan semuanya bahwa aku ikhwan fiddin, siapapun yang sampai kepada pucuk pimpinan dalam keadaan apapun, sampai dia kepada pucuk pimpinan, maka kewajiban kita untuk tak dan patuh kepadanya selagi dia tidak memerintahkan yang batil. Apabila dia telah memerintahkan maksiat, fala sam'a wa tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat. Bagaimana hukumnya bila ada slogan yang ingin menggulingkan penguasa yang telah ada? Slogan untuk menggulingkan penguasa yang telah ada tidak halal dalam agama Islam untuk melakukan hal yang seperti ini. Tidak halal dalam agama Islam untuk menggulingkan kekuasaan yang ada. Cara-cara yang seperti ini tidak pernah diajarkan oleh agama Islam Wallahu taala alam. Bahkan seluruh yang ada di dalam kitabullah adalah ketaatan kepada pemimpin. Nah, kita mengetahui bahwa salat sunat tahiyatul masjid dilakukan ketika kita masuk masjid. Apakah di musola salat sunat tahiyatul masjid boleh dilakukan juga? Terima kasih. Penamaan masjid Penamaan musola, langgar, surau Itu penamaan dalam bahasa kita dalam adat dan istiadat kita. Dalam agama Islam tidak ada. Dalam syariat Islam yang hak, dalam syariat Islam yang yang yang ada itu tidak ada penamaan yang pada musalla, langgar, surau, ali. Itu tidak ada. Asal tempat itu dijadikan tempat sholat, disepakati untuk tempat sholat, itu dinamakan masjid. Kalau seandainya di tempat itu pun diadakan sholat Jumat, disebut dengan masjid jamiah. Masjid yang di dalamnya ada sholat Jumat. Kalau seandainya itu tidak ada sholat Jumat, disebut masjid saja. Penamaannya kepada musola yang tidak ada sholat Jumat, surau, langgar dan semacamnya, itu bahasa kita, bukan bahasa syariat. Oleh karena itu, ini adalah masjid sebagaimana surau juga masjid, sebagaimana langgar juga masjid. Kalau sudah disepakati sebuah tempat adalah tempat sholat, maka dia adalah masjid. Masjid itu bahasa Arab aslinya maknanya tempat orang sujud, tempat orang-orang untuk untuk sujud itulah masjid. Walaupun dalam bahasa kita disebut musola. Baik, kalau ada kemudian yang bertanya, di dalam beberapa hadis kita temukan kata-kata musola. Kalau ada kemudian yang bertanya, di dalam hadis, di dalam hadis Nabi SAW, bahkan di dalam Al-Quran ada kata-kata musola. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musola. Di dalam hadis juga ada kata-kata musola. Makna musola dalam ayat atau hadis salah satu di antara yang dua. Pertama, Musalla adalah tempat seseorang sholat khusus untuk dirinya. Contoh, ketika di depan ini tempat imam, tempat imam ini kan masjid ini, imam sholat di sini, di depan sini. Nah, tempat sholat imam itu disebut musola imam, tempat sholatnya imam. Jadi dia dalam ruang lingkup yang kecil. Ikhwan tadi yang sholat di belakang saya di sebelah kanan ini, ya, saya tunjuk sekarang. Misalnya si Abdullah tadi namanya sholat ini. Kalau ada orang bertanya, mana musola Abdullah tadi di sini letaknya? jadi dia tadi musolanya di sini, tempat dia sholat di sini. Insya Allah bisa dipahami. Atau makna yang kedua, musola di dalam ayat, di dalam hadis, dan itu musola dalam makna ayat. Dalam makna ayat waktu khiru mimaqami Ibrahim musola itu maknanya. Di dalam hadis ada makna yang kedua yaitu sebuah lapangan dijadikan tempat sholat. Sebuah lapangan yang sebenarnya itu bukan masjid lalu dijadikan tempat sholat. Hadis Nabi SAW barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban lalu tidak berkurban fala yaqrabanna musallana jangan dia mendekati musalla kita, tempat sholat kita. Maksudnya lapangan tempat sholat. Karena sholatnya kaum muslimin di Idul Adha tidaklah di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi di di lapangan. Nah lapangan itu tidak masjid, namun lapangan itu dijadikan tempat sholat, maka disebut dengan musola. Itu kata-kata musola yang saya secara pribadi mengetahui maknanya di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun musola dalam istilah kita bahasa Indonesia itu tidak ada tersebut tersebut tempat sholat yang tidak ada Jumatnya musola. Yang sudah ada Jumatnya masjid itu tidak ada istilah yang seperti itu. Itu hanya dalam bahasa kita. Maka masjidnya kita masjid, musolanya kita juga masjid. Jadi pahami? Masjidnya kita ya masjid, musolanya kita juga masjid. Oleh karena itu, tahiyatul masjid tetap ada walaupun kita sebut dia sebagai musola. Wallahu a'lam. Silakan. Jadi tangan dua domba itu apakah dari jangan jadi campur ke atau bagaimana ini? Kita dengar dari dua. ya Yang tadi rekaman ya. ya. Tidak ada keterangan, tidak ada keterangan di dalam sunnah yang kita ketahui harus dari mana dimulai. Al-Quran mengatakan, cucilah tangan kalian sampai siku. Sampai siku dicuci. Tapi, tidak diterangkan harus dimulai dari dari ujung sini. Dari manapun kita kita mulai, kalau kita basuh semuanya sampai ke siku, maka kita telah mencuci sampai siku. Artinya Al-Quran itu menerangkan batas terakhir daripada kewajiban mencuci. Kalau tidak diterangkan batas akhirnya dari tangan, kalau ke sini jelas batas akhirnya adalah ujung jari. Tapi kalau ke ke atas harus diterangkan di mana batas akhir wajibnya. Maka Al-Quran menerangkan batas akhirnya sampai ke ke siku sebagaimana di kaki batas akhirnya bukan ke bawah karena ke bawah jelas habis dia. Ke atas harus diterangkan batas akhir wajib di mana sampai ke dan di dalam sunnah Nabi Nabi tidak mengharuskan harus dimulai dari siku. Artinya yang di, harus dimulai dari ujung jari. Artinya ada harus ada keterangan yang memulainya dari siku ke bawah tidak sah. Itu tidak ada. Atau yang memulainya dari tengah-tengah itu tidak sah. Itu tidak ada keterangannya. Oleh karena itu ini menandakan ini mutlak. Dari manapun dimulai, ada orang menyu, me, me, me, me, me, me, me, me, menyampaikan hukum harus begini. Jadi wudhu itu gosoknya harus ke atas. Tidak boleh gosok itu ke bawah. <laughs> kan kita kan salah satu sunnah dalam dalam berwudhu adalah digosok kan. Tidak boleh dibolak kan begitu tangannya keterangan-keterangan seperti itu butuh ada keterangan yang lebih jelas. Jadi permasalahan bahwa ketika Al-Quran mengatakan cucilah tangan kalian sampai siku menerangkan batas akhir seluruh begitu seluruh keterangan para ulama batas akhir bagian atas bukan arah menyapu air bukan arah menyapu air ya memang kalau kalau kita mengambil dari tangan memang mulainya dari dan kadang-kadang yang kita mulai dari bawah pun bagian ini, bagian depannya kita mulai dari atas. Allah alam harus ada keterangan yang sangat jelas bahwa memulai dari atas batal. Baru kita katakan tidak boleh. Tapi itu tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan ikhwan yang memiliki pertanyaan yang lain. Jangan Pak. Baik. Jihad dengan harta. Berjihad dengan harta. Jihad dimaksudkan di dalam pembahasan kita tadi adalah jihad yang akan mematahkan orang-orang kufar dengan cara menyerang kebatilan dengan cara menyerang kebatilan membumi hanguskan kebatilan dan itu hanya terbagi dua adapun harta adapun harta adalah sarana pendukung untuk semuanya sarana pendukung untuk semuanya. Jihad dengan pedang tidak akan didukung, tidak akan berjalan tanpa dukungan harta dan jihad dengan lisan pun juga tidak jalan tanpa dukungan daripada harta. Seorang akan berjalan, seorang akan ber semuanya melalui membutuhkan harta. Akan tetapi pembagian jihad itu sebenarnya hanya dua. Jihad hanya dengan dua. Jihad dengan lisan, jihad dengan namun semuanya membutuhkan harta. Semuanya membutuhkan harta. Oleh karena itu, memerangi dalam istilah memerangi itu hanya dua memerangi dengan lisan terangkan terangkan ini batil tinggalkan ini batil ini haram tinggalkan ini sebuah setan tinggalkan ini hujah setan tinggalkan ini batil kalian salah paham ini memerangi kebatilan adapun kemudian memerangi dengan pedang ya seperti yang kita ketahui namun kalau tanpa kedua-dua ini coba Bapak perhatikan tanpa lisan tanpa pedang ini harta mau diapakan harta itu tidak tidak tidak akan bisa dengan harta itu kita memerangi. Ya kan? Memerangi. Kecuali harta itu kita jadi kita belikan ke pedang, pedang itu dimainkan. Dia baru bisa menjadi jihad. Jadi untuk memerangi yang seperti itu yang dimaksud. Namun semua itu bergerak melalui melalui, melalui e, sarana harta, sarana harta. Jadi jelas sebenarnya pembahasannya jelas. Cara menyerang kebatilan dengan pedang bisa bisa kebatilan hancur dengan pedang, dengan tombak. Dengan lisan kebatilan bisa hancur. Tapi tanpa kedua-duanya, ini harta. Bagaimana cara harta berjalan sendiri untuk menyerang kebatilan? Tidak bisa. Dia hanya menjadi pendukung sarana dan itu dibutuhkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu di dalam ayat bahwa Allah membeli dari kalian jiwa kalian, harta kalian untuk diganti dengan surga. Ya harta harta jihad dengan harta itu pun Bahkan bukan kalau saya ingin kita bebaskan untuk mendukung syariat Islam bukan hanya dengan dengan dengan itu. Dengan pikiran bisa berjihad. Ya kan? Dengan pikiran bisa berjihad. Ya, dengan duduk belajar itu namanya juga berjihad mendukung syariat Islam. Ya. Dengan mencari pasangan hidup yang yang soleh dan solihah juga bahagia daripada berjihad. Ya. Dengan berusaha agar menciptakan generasi yang saleh juga jihad juga bagian untuk mendukung sarana Islam kebaikan itu. Jadi itu bebas terjemahan yang sangat bebas sekali. Namun untuk memerangi kebatilan yang memang mempunyai kekuatan untuk memerangi kebatilan yang tadi. Ya. Adapun masalah uh, eh, wudhu di, di kepala, memang ada hadis yang umum dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya umum diterangkan kalau tidak salah dari Abdullah bin Abbas Nabi beliau mengatakan Nabi Muhammad kalau berwudu itu tiga kali tiga kali. Itu ada. Tiga kali tiga kali. Sebagaimana juga ada riwayat Nabi itu juga berwudu dua kali dua kali. Dan ada riwayat Nabi itu berwudu satu kali satu kali. Ada. Kadang-kadang Nabi melakukan satu kali semuanya satu kali. Kadang-kadang dua kali semuanya dua kali. Kadang-kadang tiga kali. Nah permasalahan di tiga kali atau dua kali ini ketika ini ini ini ini riwayat umum. Ketika datang riwayat khusus, artinya riwayat yang mendetail bagaimana wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didapatkanlah ketika Nabi melakukan semuanya tiga kali tiga kali di bagian kepala dan telinga hanya satu kali. Dengan cara Nabi SAW memulai itu dari depannya, ditarik ke belakang, ke tengkuk, sampai ke tengkuk, lalu diputarkan lagi ke depan, langsung menyatu ke telinga di wudhu Nabi hanya itu dilakukan satu kali. Jadi yang lainnya tiga kali tiga kali, yang ini tetap satu kali. Ini menunjukkan bahwa riwayat yang detail lebih dikedepankan dibanding riwayat yang umum. Oleh karena itu kita mengatakan sunnahnya di dalam berwudu, sunnahnya di dalam berwudu, soal kepala dan telinga cukup satu kali. Karena detail wudhu Rasulullah SAW, ketika para sahabat bercerita detail wudhu Nabi SAW, kalau tadi memang para sahabat berbicara tentang umum, tapi kan tiga kali tiga kali. Namun ketika, ketika berbicara detailnya, tidak ada yang mengatakan tentang tiga kali telinga tiga kali. Tapi kepala dan telinga satu kali, dan itu menyambung antara kepala sambung dengan telinga pembasuhannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saya secara pribadi saya secara pribadi ini pernah saya sampaikan kepada sebagian ikhwan-ikhwan dan mungkin juga pernah saya sampaikan di majelis sebagian tahu atau sebagian tidak saya ulangi pada kesempatan yang berbahagia ini suatu hari saya ke Jakarta tepatnya di pasar minggu ada urusan waktu itu sehingga melakukan sholat zuhurnya saya terlambat setelah kaum muslimin selesai melakukan salat zuhur. Lalu saya pergi ke sebuah masjid di Pasar Minggu Jakarta. Saya temukan toilet sedang dua hanya dua toilet di masjid itu sedang dua-duanya sedang dipakai. Maka saya menunggu. Ketika menunggu tersebut datang juga seseorang senior saya di kota Madinah bahkan saya masuk dia sudah pulang S3 saya kenal dia dia tidak kenal saya karena dia sekarang ketua MPR datang beliau juga ternyata ingin ke toilet sama-sama terlambat sholat saya nggak tahu beliau dari mana Setelah keluar dari toilet kami sama-sama berwudu. Saya ingin perhatikan. Senior saya doktor dari kota Madinah bagaimana wudhunya. Wah oh, subhanallah wudhunya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah soal kepala dan telinga. Soal kepala dan telinga tidak sesuai dengan keterangan-keterangan yang kita dapatkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saksi dari saya yang menyaksikannya langsung. Sehingga ini menjadi motivasi bagi kita untuk mengatakan bahwa titel ilmu tidak memberikan jaminan bahwa orang itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kita katakan walau sampai ke profesor, walau ada yang lebih hebat daripada profesor. Kata para ulama seperti Sufyan Thawri dan yang lainnya, ahlul hadis man, man hadis. Ahlul hadis man ya'malu bil hadis. Ahli hadis dalam pandangan kami adalah orang yang memakai hadis. Orang yang beramal dengan hadis. Nah, kesempatan langka itu memang Allah alam Allah yang memberikan saya entah kenapa tidak ada terpikir. Tapi begitu mau berwudu terpikir untuk mengintai wudu kita punya senior. saya ingin tahu apakah wudunya masih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau dia tidak seperti itu dan ternyata tidak seperti sesuai dengan yang ada di dalam hadis. Ya. Allah alam apa yang terjadi kepada beliau apakah pernah wuduknya sesuai dengan hadis Nabi hmm. di kota Madinah atau memang di kota Madinah wuduknya sesuai dengan hadis Nabi sudah pulang ke Indonesia sudah bercampur baur lagi dengan kebiasaan dan yang lainnya. Tapi kalau dokter rasanya apalagi dalam ilmu fikih rasanya tidak akan mungkin rasanya wallahu alam juga akan apa yang terjadi tidak akan mungkin beliau tidak membaca hadis-hadis bagaimana wuduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang perlu kita ketahui juga. Ini penting karena memang tidak sedikit manusia yang tergiur dengan uh, titel gitu, dengan titel. Apakah ada dalil bahwa Nabi Muhammad SAW dakwah dari rumah ke rumah? Mohon penjelasannya. Dari rumah ke rumah, wallahu alam saya tidak tahu. Tapi dari satu kumpulan manusia ke kumpulan yang lain ada. Terutama di kota Mekah pada waktu itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang berkumpul, Nabi datangi dakwi dakwah itu ada. Dakwah itu menyampaikan hak kepada manusia siapapun yang mau untuk mendengarnya. Kalau ataupun yang hak itu kita sampaikan, walau dari rumah ke rumah, juga tidak ada larangan sedikit pun ya, larangan sedikit pun untuk kita berdakwah dari rumah ke rumah. Dalam arti kata, saya punya kesempatan untuk itu dan dan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, tetangga-tetangga saya mengizinkan saya untuk masuk berbicara kepada mereka di rumah mereka sendiri juga tidak salah. Ya. Namun satu hal yang harus kita ketahui, dakwah itu harus dengan dakwah yang hak. Dakwah yang hak. Apa yang dilakukan oleh sebagian kawan-kawan kita dari rumah ke rumah akan tetapi dakwah mereka bersih sesuatu yang harus dibenahi juga dakwah mereka berisi sesuatu yang harus didakwahi lagi. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Wallahu alam. Adapun dakwah dari rumah ke rumah kita tidak tidak mengingkarinya. Kalau kita mau dari pintu ke pintu mengajak kaum muslim ini masalah. Ya. Nabi SAW tidak pernah membatasi eh, dakwah itu tidak boleh dari rumah ke rumah, tidak boleh dari halaman ke halaman, tidak ada keterangannya. Maka di kota Mekah Nabi SAW itu berdakwah. Salah ada yang mau mendengarnya, dakwahi. Dan Rasulullah SAW datang ke rumah orang Yahudi, mendakwahi orang Yahudi. Tahukah kita hadisnya Nabi SAW mendatangi orang Yahudi, masuk ke rumah orang Yahudi, dan mendakwahinya di rumahnya. Dan ini cukup untuk dalil bahwa boleh mendakwahi orang di rumahnya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma yang kita dakwahi itu wajib yang hak. Wajib yang hak. Ada pun yang didakwahi sesuatu yang tidak hak, maka ini perlu. Para ulama telah mengeluarkan buku-buku mereka tentang kritikan mereka terhadap dakwah yang dari rumah ke rumah yang dikenal manusia sekarang. Allah a'lam. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap pembunuhan secara massal yang telah terjadi di Ambon, Manado yang dilakukan oleh kaum kufar kepada umat Islam sehingga ada sebagian umat Islam mengirimkan atau mengirimkan atau ikut berjuang membantu saudara-saudara kita di sana. Apakah ini dibenarkan? Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, banyak Angkat yang pertama dulu karena panjang juga ini yang keduanya. Menolong kaum muslimin. Menolong kaum <coughs> muslimin. Hukum yang jauh lebih besar, lebih umum daripada jihad. Kalau jihad adalah sebuah pembahasan yang punya syarat-syarat menolong kaum muslimin sebuah pembahasan yang jauh lebih luas daripada itu. Maka saudara kita yang pergi menolong saudaranya ke negeri-negeri di mana kaum muslimin terjadi kerisuhan di sana dan mereka terzolimi. Mereka pergi untuk menolong saudaranya di sana yang kekurangan makanan, yang kekurangan obat-obatan, kekurangan tenaga untuk membela kampung mereka ketika diserang itu tidak ada yang membantah akan kebolehannya sama sekali. Karena ini babnya apa? Menolong. Sama halnya, itu sama halnya kalau antum punya saudara muslim di samping rumah tetangga kita lalu diserang orang dengan cara yang batil. Baik yang menyerangnya orang kufar atau yang menyerangnya orang muslim juga. Dengan cara yang batil maka kita tolong dia, kita bantu dia. Walaupun itu harus berakibat kepada darar atau mudarat atau atau apa namanya? luka dalam di tubuh kita, tidak jadi masalah. Menolong kaum muslimin hukumnya sahih dalam seluruh makna. Dalam seluruh makna menolong kaum muslimin memperkuat barisan mereka dalam seluruh makna itu terpuji. Cuman yang menjadi permasalahan ketika itu adalah saudara-saudara kita yang memproklamirkan jihad fisabilillah. Hah? Ya, jihad dan yang semacamnya. Yang memproklamirkan diri bahwa ini adalah jihad fisabilillah. Dan banyak-banyak hal lagi yang terkandung di dalamnya. Nah, kita mengingkari poin itu. Poin ketika mereka ingin menolong saudaranya, lalu mengatasnamakan ini jihad untuk membangkitkan semangat saudara-saudaranya se-Indonesia. Dan terbukti mereka berhasil membangkitkan semangat saudaranya ke Indonesia untuk berangkat. Mulai daripada Aceh sampai Papua bergerak. Akan tetapi permasalahan syariat adalah syariat ikhwan fiddin. Tidak bisa dimain-mainkan. Walau dengan jumlah yang lebih besar. Kita tetap mengatakan ungkapan antum antum ikhwani yang juga sama-sama kita beritisab kepada salat tentang jihad batil. Kita tidak setuju itu. Soal menolong semua orang adalah setuju menolong kaum muslimin, tapi mengatakan ini jihad. Dan kemudian siapa yang tidak menyetujuinya diserang, siapa yang tidak menyetujuinya ditahdir dan segala macam ini yang salah. Ya. Dan akhirnya, akhirnya mereka juga menyesal dengan memproklamirkan itu sebagai jihad. Cerita lebih detail akan sangat panjang dan ini bukan waktunya dan bukan tempatnya. Mereka sudah bertaubat. Mereka memproklamirkan jihad itu pun sudah bertaubat. Ya, yang memproklamirkan dulu jihad. Namun sayangnya orang-orang yang dulu mereka musuhi karena tidak setuju jihad sampai sekarang masih mereka musuhi. Nah, ini yang jadi jadi permasalahan. <laughs> ini yang menjadi permasalahan. Jadi soal menolong ikhwan fiddin rahimakumullah tidak ada yang menghalangi sama sekali. Menolong itu apapun yang bisa kita tolong. Ya. Seminim-minim pertolongan kita untuk umat Islam mendoakan itu seminim-minim pertolongan. Mendoakan mereka kejayaan mereka, mereka ketenangan mereka. Apalagi bisa menolong dengan hartanya itu lebih baik. Ada yang bisa menolong dengan dirinya itu juga baik. Jauh lebih baik dengan sekedar menolong harta. Mereka tinggalkan anak istrinya, mereka tinggalkan pekerjaannya, semakin mereka melakukan. Hal ini tidak kita bantah sedikit pun. Tetapi yang kita bantah itu pengatasnamaan bahwa ini jihad fisabilillah. Lalu kemudian mereka angkat seorang panglima yang mereka patuhi <laughs> melebihi dan kemudian mereka lakukan mereka apa yang mereka lakukan itu itu banyak sekali poin-poin di dalamnya karena sebuah kebatilan kalau terjadi dia akan mengundang kebatilan yang lain. Ya, kebatilan yang lain. Tidak perlu kita ulas lagi karena mereka yang mengatakan jihad itu pun sekarang sudah bertaubat. Banyak pendapat yang berkembang pada saat ini perbedaan yang terjadi masalah amaliyah selalu disandarkan dengan khilafiyah. Tidak bisa untuk diperdebatkan masing-masing kita punya dalil tetapi tidak pernah keluar dalil darinya. Bagaimana kita menghadapinya? Katakan kepada orang-orang yang selalu berargumentasi ini khilafiyah, ini khilafiyah. Tahukah Anda apa khilafiyah? Kalau Anda tidak tahu apa khilafiyah, jangan berkata bahwa ini khilafiyah. Khilafiyah adalah masalah-masalah khilafiyah adalah ketika terjadi perbedaan pendapat, masing-masing pendapat punya dalil yang sahih dari kitabullah atau dari hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun satunya ada dalil, satunya tidak ada dalil itu bukan khilafiyah. Yang dimaksud oleh para ulama masalah khilafiyah dalam masalah fikih, dua pendapat, dua-duanya pakai dalil-dalil syar'i. Pakai dalil-dalil yang jelas. Dari kitabullah atau dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kependapat pendapat katakanlah tiga pendapat atau dua pendapat, dua-duanya ketiga-tiganya punya dalil daripada kitabullah dan hadis Nabi yang kuat. Sebagaimana dua pendapat seperti ini terjadi di zaman Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya memerangi Bani Quraisy, Nabi mengatakan, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraisy. Terjadi dua pendapat. Ketika sahabat pergi ber, pergi ke Bani Quraisy, waktu asar sudah hampir habis. Mereka belum juga sampai di Bani Quraisy. Mereka tetap ingin sholat asar di Bani Quraisy. ingin sampai kepada hadis Nabi tadi. Tapi ternyata waktu mereka singkat karena mereka terlambat berangkat atau karena urusan lainnya sehingga waktu asar hampir habis sehingga ter terbelah pasukan itu yang akan berangkat itu yang terlambat itu terbagi pendapat mereka kepada dua sebahagian mengatakan kita sholat di Bani Quraidah walaupun waktu asar telah keluar karena Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah yang satunya mengatakan bukan begitu Nabi mengatakan seperti itu untuk menyuruh kita semuanya berangkat Adapun masalah waktu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya juga. Waktu asar mulai daripada bayang-bayang dua kali lipat daripada badan sampai matahari tenggelam. Waktu ini nggak boleh kita kita kita kita langgar. Jadi kita tetap berangkat, namun pelaksanaan sholat asar kita pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Coba lihat, dua-duanya punya punya argumentasi daripada yang hak. Akhirnya memang, akhirnya memang kelompok itu terbagi dua. Sebagian sholat di jalan, tidak mau melakukan sholat asar di luar waktu karena mereka bertandarkan kepada keterangan-keterangan Nabi Muhammad tentang waktu sholat asar. Sebahagian dah, tidak sholat. Ingin mengamalkan hadis Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Mereka terus berjalan sampai di Bani Quraidah, sampai di Bani Quraidah, walaupun waktu asar habis baru sholat asar. Kedua-duanya tidak dimarahi Nabi dan tidak ditegur oleh Nabi SAW. Ini dua-duanya punya argumentasi, punya dalil. Adapun kalau satu punya dalil, yang ini tidak punya dalil itu bukan khilafiyah namanya. Khilafiyah. Ya. Itu bukan khilafiyah yang disebut orang khilafiyah. Khilafiyah artinya perbedaan pendapat. Tapi kalau khilafiyah disebut khilafiyah perbedaan pendapat secara umum ya itu masuk dalam khilafiyah. Apapun perbedaan pendapat disebut khilafiyah dalam bahasa Arab. Tapi khilafiyah yang diinginkan oleh para ulama fikih bukan itu yang diinginkan oleh mereka. Soal khilafiyah satunya umat Islam beribadah kepada Allah, satunya umat Kristen beribadah kepada Yesus, satunya umat ini beribadah kepada Buddha itu khilafiyah juga, perbedaan pendapat juga. Kan gitu? Tapi satunya di atas yang hak, satunya di atas yang yang batin. Kalau khilafiyah itu maknanya perbedaan pendapat, ya semua perbedaan pendapat. Semua perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sholat, sholat, sholat, sholat itu lima kali sehari semalam. Ada juga yang mengatakan tiga kali sehari semalam. Ada yang mengatakan begitu. Itu khilafiyah juga. Kalau makna khilaf yang diinginkan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan uh, hijab itu, jilbab bagi wanita itu wajib, ada juga manusia yang mengatakan tidak tidak wajib. Kalau itu hanya khilafiyah dikatakan khilafiyah ya khilafiyah. Semua berada di apa yang ada di permukaan bumi. Kalau khilafiyah jangan perdebatkan jalan masing-masing. Wah kacau kita. Jadi khilafiyah yang diinginkan oleh oleh, oleh ulama fikih adalah beberapa pendapat yang terjadi perbedaan pendapat masing-masing memiliki argumentasi. Di situ baru kita tidak boleh memaksakan kehendak. Adapun satunya hak memakai dalil, satunya batil tidak ada dalil kecuali hanya kebiasaan masyarakat dan yang lainnya, itu bukan khilafiyah, itu antara hak dan batil. Perbedaan antara hak dan dan batil. Wallahu a'lam. Kemudian memakai hadis yang lemah gimana? Yang satu hadis yang, yang kedua kita katakan argumentasi yang kuat, yang sahih. Yang lemah tidak. Yang lemah keluar dari khilafiyah karena yang lemah tidak tidak bisa dijadikan dalil meskipun.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 Alhamdulillahirabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.